Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya mohon penjelasan mengenai Lailatul Qadar, Buya. Apa Jadi, itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi ciri-ciri orang yang menerima Lailatul Qadar itu seperti apa, Buya? Apakah ibadahnya semakin bertambah atau dia menerima ketenangan hati atau bagaimana mohon penjelasannya terima kasih wassalamualaikum ada pun masalah Lailatul Qadar Lailatul Qadar adalah malam mulia lebih bagus daripada malam seribu bulan dan kapan datang Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar akan datang disembunyikan oleh Allah. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Lailatul Qadar adalah datang. Untuk siapa? Untuk siapapun yang merindukannya. Rindu itu bukan dengan lidah. Oh, aku pengen ketemu Lailatul Qadar. Tak tunggui di depan rumah sambil main gaplek. Nah, apa itu? Lailatul nah, Qadar dengan kerinduan di dalam hatimu. Sudahlah kalau dalam hatimu ada kerinduan, tentu kau akan mendapatkan Lailatul Qadar bahwa ada kemuliaan di situ. Lupakan kisah orang yang membual di media-media di koran ini. Ada di koran Sulawesi sana ada orang lihat Lailatul Qadar. Ada orang di daerah Sumatera sana ngelihat Lailatul Qadar. Ada orang di Jawa dikuat di koran Lailatul Qadar cerita apa itu? Ah. cerita apa itu semuanya itu cerita Lailatul Qadar bukan orang dapat Lailatul Qadar kita perlu mendapatkan Lailatul Qadar bukan cerita Lailatul Qadar Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah bukan saja tanggal 23 makanya Buya menghimbau bahasanya hidupkan malam-malam Nabi Alaihi SAW idha dakhalal asra akhir Ramadan Nabi kalau sudah masuki 10 akhir bulan Ramadan yugidu ahlahu membangunkan keluarganya Yugi itu ahlahu nanti akan kita bacakan hadisnya ahlahu bangunkan keluarganya syuddu mizarahu menyincingkan lengan bajunya lebih semangat dalam ibadah wa yuhyi laulahu wa yuhyi lahu dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah setiap malam jangan pakai milih memang Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar banyak datang di tanggal 23 kadang juga tanggal 21 akhirnya yang dipilih hanya 23 makanya lihat ini termasuk merusak ibadah orang itu biarpun ada baiknya jadi masjid hanya dihidupkan hanya malam 21 sana nanti malam 21 di masjid A Lailatul Qadaran namanya pun hebat memastikan Lailatul Qadaran Lailatul Qadaran makanya yang sudah menghidupkan malam 21 itu diajak ke masjid yang lain nggak mau kenapa aku sudah kok kemarin Lailatul Qadaran oh ya udah kita menemukan negeri yang luar biasa indah terim nggak ada orang milah antara ini memang ada khotem namanya hataman Al-Quran itu dipaskan misalnya di Masjid Mudor tanggal 21, di masjid ini tanggal 23, masjid ini. Bukan mereka memilih tanggal 23 untuk iktikaf, tidak. Iktikafnya tiap malam. Cuman itu khatamannya. Cuman yang diambil di sini khatamannya tok, iktikafnya enggak. Coba perhatikan, setiap masjid yang hanya digunakan hanya sekali tok malam 23-an, 21, 27, sepi susah dihidupkan. Coba karena orang terbangun dengan keyakinan yang seperti itu nih. Yang biasa tanggal 23 itu ngelihat orang ribut di tanggal 21 mau ke masjid dia tenang aja. Ayo Bu datang, aku nanti tanggal 23 lali ke ketor saya. Oh gitu. Gak habis. Tapi masjid yang masih umum tidak pernah punya kebudayaan khusus mudah dihidupkan. Tapi kalau sudah masjid punya kebudayaan khusus repot dan kita mencoba di beberapa masjid itu yang punya kebudayaan khusus yang hanya menghidupkan satu tempat, waduh dipromosi kayak apapun gak rame. Tapi lihat satu masjid yang tidak punya kebiasaan digerakkan umatnya, subhanallah hidup. Lihat di masjid At-Taqwa dan beberapa masjid yang lain. Kita hidupkan. Kenapa orang belum masuk budaya yang salah tadi itu? Memang pekerjaannya tidak salah, Alhamdulillah dari 10 hari masih mau itikaf tanggal 21 masih lumayan. Biarpun ditambahi jualan di depannya sehingga rame itu akhirnya bukan bukan itikaf beli toret tudit toret karena ini malam Lailatul Qadar pakai trompet pakai ini jualan innalillah. Tapi kita ingin menghidupkan maka kami mohon kepada semua yang yang punya tanggung jawab untuk menjaga umat paling tidak anda memulai dari diri anda sendiri beliau pun yang ikuti hanya dua orang setiap malam sepuluh akhir Ramadan itu Anda hidupkan sepuluh akhir malam Ramadan Anda hidupkan dengan pokoknya bagaimana agar orang senang mungkin takjilnya, mungkin kue-kue, mungkin apa. Biar semangat orang di situ. Cuman jangan makan tok nanti yang Intinya biasakan. Jadi bukan tanggal 21 saja, bukan tanggal 23 saja. Dan coba Anda perhatikan, setiap masjid yang, punya yang punya budaya seperti itu repot diramaikan di hari yang lainnya. Karena orang itu kan setan itu kan gede. Bu, model kita ini kan model pemalas. Kalau sudah merasa dapat ya sudah. Nah, Lailatul Qadar tadi malam. Besok nggak mau lagi sudah. Baik, ayo kita budayakan semuanya. Kalau perlu setiap malam Ramadan kita hidupkan. Tak paling tidak kata Rasulullah 10 akhir bulan Ramadan. Untuk menggapai Lailatul Qadar gimana? Anda tidak tahu. Cuman yang bertanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar itu sederhana tandanya. Tidak usah melihat oh Nabi bang menyebutkan nanti adalah tandanya secara fisik adalah malam itu adalah cerah Malam itu adalah tidak panas, tidak dingin. Matahari pun ternyata terbit tidak menyengat. Nah, ini adalah tanda-tanda fisik. Akan tapi ketahuilah, tanda yang sesungguhnya adalah setelah esok hari. Setelah Ramadan kamu jadi kayak apa? Yang belit jadi dermawan. Yang yang nggak pernah ngaji jadi tak sering ngaji. Itulah tanda Lailatul Qadar ada badamu Katanya ceritanya, Masya Allah semalam aku melihat, Masya Allah terang dunia enggak tambah tahajudnya, enggak panggah sedekah, cerita dong, dimuat di koran lagi, waduh. Tapi dia enggak tambah baik Lailatul Qadar apa itu? Gak ada Lailatul Qadar seperti itu. Lailatul Qadar adalah perubahan dalam dirimu. Karena kau telah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang mudah untuk melakukan kebaikan jadi kalau tanya tanda-tanda bukan dari tanda fisik ini cari tanda di dalam dirimu sendiri apa yang kau lakukan setelah Ramadan itu apakah kamu tambah baik atau tidak tambah bekti ke orang tua atau tidak tambah patuh ke suami atau tidak tambah sayang ke istri atau tidak tambah perhatian kepada anak anda tambah cemburu anda tentang anak-anak perempuannya itu Hah? jangan banyak ngomong tentang cerita Lailatul Qadar Hah? tinggal kita merasakan diri kita dan mencari tanda di dalam diri kita sendiri Wallahu'alam alam bisawab